Disebutkan oleh para fokoha ada beberapa ketentuan persyaratan. Yang pertama ialah ayyakuna satiran lijami'il badan pakaian tersebut menutupi seluruh badan menutupi seluruh tubuh Ini dengan kesepakatan para ulama. Dikarenakan yang namanya wanita itu adalah aurat disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Al mar'atu 'awrah fa idza kharajat istashrafaha syaitan Wanita itu adalah aurat maka apabila dia keluar setan berupaya untuk membututinya menampilkan keindahannya disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitabnya As-Sahihul Musnad mimma laysa bisahihain yang menjadi pembahasan di kalangan para ulama adalah tentang masalah wajah tentang masalah wajah. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah untuk menutupi wajahnya. Ada hilaf di kalangan para ulama memang. Tetapi pendapat yang rajin insyaallah taala terutama di zaman kita sekarang ini pendapat yang menyatakan wajibnya untuk menutupi wajah. Begitu pula menutupi kedua telapak tangan. Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala ditanya hal wajhu wal kaffan auratun amla' apakah wajah dan kedua telapak tangan aurat ataukah bukan beliau menyatakan al wajhu wal kaffan الأصل في المرأة أنها عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة wajah dan kedua telapak tangan hukum asal bagi kaum wanita hukum asal pada kaum wanita adalah aurat sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam al mar'atu aurat wanita itu adalah aurat wal ahadits allati waradat fi kashfil wajh sarihuha laysa bi sahih wa sahihuha laysa bi sarih Beliau mengatakan sementara hadis-hadis yang datang yang menunjukkan wajah dibuka hadis yang sahih yang tegas menunjukkan demikian tidak ada yang sahih kata beliau sementara yang sahih sahih lafadznya tidak ada yang tegas tidak ada yang sahih jika pendapatnya Syekh Ibn Muthaymin rahimahullah Syekh bin Bas rahimahullah dan hampir seluruh ulama di zaman sekarang rahimahullah Syekh Al-Bani rahimahullah yang berpendapat sunnah pun menyatakan untuk di zaman sekarang ini yang penuh dengan fitnah semacam ini ditutup dikarenakan pusat keindahan wanita adalah wajahnya. Sehingga syarat yang pertama ialah ayakuna satiran li jami'il badan bidun istithna pakaiannya menutup seluruh badan tanpa terkecuali dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki dari ujung rambut sampai ujung kaki terkait dengan masalah kedua mata <clears throat> ini juga ada pembahasan di kalangan para ulama namun untuk di zaman kita sekarang ini kita bicara masalah zaman yang banyak kerusakan di dalamnya dan lemahnya iman di mana-mana. Ketika tidak ada hajat, hendaknya tertutup semuanya ditutup dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki menggunakan burda yang tipis supaya bisa melihat di balik, di baliknya dan tidak membuka kedua matanya kecuali dalam keadaan sangat-sangat terpaksa atau hajat yang sangat penting. <clears throat> Ini yang pertama. Yang kedua ialah ayyakuna safiqan la yasif. Syarat yang berikutnya ialah pakaiannya itu tebal, tidak transparan, yang bisa menampakkan badan wanita di balik kain tersebut tebal tidak transparan. Syarat yang berikutnya ayyakuna fadhan ghairu dayyiq. Pakaiannya lebar, tidak sempit, tidak ketat yang bisa membentuk lekak lekuk tubuhnya wanita. Ini semuanya <clears throat> diambil dari ancaman yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu silfani min ahli nari lam arahuma kata Rasulullah ada dua pihak termasuk ahli nar yang belum aku lihat sebelumnya di antaranya kata Rasul Wanisaun kasiatun Hariat, Dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Lafat ini dimaknakan dengan dua penafsiran dari para ulama. Penafsiran yang pertama ialah dia berpakaian panjang menutupi semua tubuhnya tetapi transparan bagian tubuhnya kelihatan dari jauh sehingga nampaknya dia pakaian tapi dia telanjang penafsiran yang kedua ialah pakaiannya membentuk lekal lekuk tubuhnya baik itu mini atau ketat itu semuanya termasuk nisa un kasiyatun ariyat wanita-wanita yang berpakaian lebih telanjang. Ancamannya kata Rasul, La yadul al jannah wa la yajidna Mereka tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga kata Rasul tercium dari cara sekian-sekian perjalanan. Sehingga harus tebal, tidak transparan, kemudian lebar, tidak sempit, tidak ketat. Lebih afdal bahasanya lebih afdal berwarna gelap, berwarna hitam. Walaupun diperbolehkan bagi wanita untuk menggunakan warna-warna selain hitam selama tidak menimbulkan fitnah dan selama bukan perhiasan pada zat pakaian tadi. Sebab sebagian umatul mukminin pernah menggunakan pakaian-pakaian berwarna selain hitam. Aisyah radhiyallahu taala pernah menggunakan pakaian muasfar. Muasfar itu yang warnanya orange ketika sedang ihram. Itu boleh selama nggak mengundang fitnah. Tetapi yang lebih afdal bagi wanita ialah dia menggunakan pakaian yang berwarna gelap supaya jelas tidak transparan, dipastikan tidak transparan. Dan juga dengan adanya riwayat <clears throat> terkait dengan Nisaul Ansar wanita-wanita Ansar ketika turun hijab maka mereka menggunakan hijab dan mereka keluar rumah seolah-olah mereka adalah ghilban seolah-olah mereka itu adalah gagah-gagah hitam yang sedang keluar menunjukkan warna yang mereka pakai itu adalah hitam warna yang gelap itu yang afdal wanita salafiyah sunniyah selalu mencari yang paling afdal dan tidak bermudah-mudahan mencari perkara yang ubah ketentuan yang berikutnya Ketentuan yang berikutnya ialah Allah yakuna zinatan fi nafsih Pakaian tersebut bukan perhiasan pada zatnya. Ayaku Allah yakuna zinatan fi nafsih Pakaian tersebut bukan merupakan zina, bukan merupakan perhiasan pada zatnya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya di An-Nur ayat yang ke-31. Wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna ila akhir ayat. Dan janganlah mereka wanita-wanita muslimah yubdina zinatahunna. Janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali untuk suami-suami mereka sampai akhir ayat kepada mahal-mahal mereka. Dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Jilbab Al-Mar'atil Muslimah tentang ayat di atas Beliau mengatakan fa'innahu bi'umumih yashmulu thiyab al-zahirah idha kanat muzayyanatan talfitu al rijal ilaiha hadis tersebut apa ayat di atas firman Allah di atas secara umum itu meliputi pakaian-pakaian yang, lahir lahir. Artinya tidak hanya semata-mata perhiasan batin, keindahan tubuhnya, atau perhiasan yang menempel, yang melekat dalam tubuhnya, yang haram diperlihatkan. Belum mengatakan air itu juga umum meliputi asyab al pakaian yang nampak itu, pakaian yang dia kenakan itu. Apabila pakaian tadi muzayyanah dikasih hiasan-hiasan, dikasih pernak-pernik yang membuat pandangan kaum laki-laki tertuju kepadanya. Ini ketentuan yang berikutnya. Ketentuan ini yang harus diberi penjelasan cukup panjang supaya wanita muslimah betul-betul perhatian dengan bab ini. Apalagi di zaman sekarang ini. Zaman kita sekarang ini eranya era mode. <clears throat> Semuanya serba mode. Pakaian-pakaiannya full mode. Modelnya macam-macam. Maka khusus untuk wanita muslimah perhatikan satu ketentuan ini Pakaiannya bukan zina, bukan perhiasan pada zatnya. Maka di sini perlu kita kaji lebih lanjut terkait dengan pakaian-pakaian yang mungkin merupakan perhiasan bagi kaum wanita. Di antara yang diangkat ialah terkait dengan libasul harir, terkait dengan masalah pakaian sutra. Ini perkara yang diperbolehkan bagi kaum wanita. Sutra itu baharu. Sutra itu indah. Tetapi pakaian sutra, pakaian yang diizinkan untuk kaum wanita diharamkan bagi kaum laki-laki kecuali apabila ada keadaan darurat untuk pengobatan penyakitnya. Yakni wanita diperbolehkan untuk menggunakan pakaian sutra dengan ketentuan-ketentuan di atas. Menutupi semua tubuhnya. Tebal, tidak transparan. Lebar, tidak ketat. Itu terkait dengan masalah sutra. Artinya bukan termasuk zina. Semata-mata bahan sutra itu bukan termasuk zina. Pembahasan yang lain <clears throat> yang juga diangkat oleh para ulama terkait dengan masalah pakaian wanita ialah terkait dengan masalah pakaian-pakaian yang di dalamnya terdapat gambar-gambar pakaian yang di dalamnya terdapat tasawir gambar-gambar yang, yang dimaukan gambar makhluk yang bernyawa yang ini jelas hukumnya dikatakan haram dan keharamannya umum baik itu untuk kaum laki-laki atau untuk kaum wanita dikarenakan haramnya surah zawatil ar zawatil arwah haramnya gambar makhluk yang bernyawa dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Talha radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW menyatakan la tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun wal tasawir. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Apakah dalam pakaian ataukah tempat-tempat yang lain. Mm-hmm. <clears throat> الشيخ موبل بن رحمه الله pernah ditanya apakah seorang wali <clears throat> apakah seorang wali orang tua berdosa Idza albasal afal malabisa fiha tasawir Apakah berdosa orang tua itu apabila memberi pakaian kepada anak-anaknya pakaian-pakaian yang di dalamnya ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Au yakunu fiha musyabahatun lil kufar atau pakaian yang mengandung unsur tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Beliau mengatakan na'am yu'tabaru adima, Iya, teranggap berdosa. Teranggap berdosa dikarenakan bagian-bagian tadi pakaian yang tidak diperbolehkan. Masalah yang lain yang diangkat oleh para ulama tentang masalah pakaian yang di dalamnya terdapat tulisan-tulisan yang bukan bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau bahasa yang lain yang tidak diketahui maknanya pakaian-pakaian yang di dalamnya ada tulisan-tulisan yang tidak diketahui maknanya. Fatwa <clears throat> Syekh rahimahullah menyatakan itu tidak diperbolehkan. Apalagi kalau tulisan-tulisan tadi mengandung makna-makna yang haram atau makna-makna yang majhul. itu harus tanyakan apa makna tulisan tadi. Bisa jadi itu perkara-perkara diharamkan oleh agama. Nah, dan juga di antara pembahasan yang diangkat oleh para ulama adalah bagian-bagian wanita secara khusus yang di dalamnya terdapat manik-manik, perhiasan-perhiasan tambahan-tambahan perhiasan di bagian luarnya itu. Jawabannya para ulama di antara yang menyebutkannya Syekh al bani rahimahullah itu termasuk yang dilarang. Itu termasuk zina. Yang mana Allah Azza wa Jalla mengatakan wala yubdina zinatahunna Janganlah mereka kaum wanita muslimat menampilkan zina mereka, perhiasan mereka. Syekh Al-Bajr rahimahullah menyatakan itu termasuk di dalamnya pakaian-pakaian wanita yang luar yang dikasih hiasan-hiasan, yang dikasih manik-manik, yang dikasih bordil-bordil dan motif-motif dan segala macamnya yang membuat kaum laki-laki pandangannya tertuju ke sana. Lafaznya umum kata beliau. Itu disebutkan dalam jilbab maratin Muslimah. Sehingga sebagai seorang muslimah terutama sebagai seorang Sunni sunniyah salafiyah di dalam menggunakan pakaian-pakaian dia terutama pakaian yang keluar rumah yang dipandang itu adalah sisi syar'inya bukan sisi indahnya. Dikarenakan khusus untuk wanita, pakaian keluar rumahnya tujuan intinya adalah satir. Tujuan intinya adalah satir untuk menutupi auratnya. Bukan untuk keindahan. Sehingga fatwanya para ulama semua pakaian-pakaian wanita yang di luar yang mengandung unsur zina yang lebih banyak unsur perhiasannya daripada satirnya itu dilarang. Tidak memenuhi ketentuan sarapati. Zinatun finasi Di antaranya ialah yang banyak beredar di kalangan kaum muslimat, bahkan sebagian salafiyat terkait dengan berbagai macam model-model kerudung, model-model cadar, yang itu sungguhnya lebih banyak kepada perkara zina perhiasan bukan terkait dengan penutupnya ada cadar kupu-kupu butterfly ada cadar apa lagi dan segala macamnya praga model yang lebih banyak kepada urusan zina perhiasan dibandingkan dengan urusan satir menutupi aurat itu tidak diperbolehkan itu semuanya melanggar ayat tadi. Wala yubdina zinatahunna. Itu hanya boleh untuk suaminya atau kalangan mahramnya saja. Adapun yang yang yang yang bukan ketika keluar rumah atau di hadapan laki-laki yang tapi bukan mahramnya itu hukumnya haram. Begitu pula yang marah di kalangan muslimat bahkan sebagian salafiyat menggunakan jubah-jubah hitam tetapi penuh dengan hiasan-hiasan itu semua termasuk zina fi nasih perhiasan pada dan pakaiannya tujuan intinya bukan satir tetapi sudah mulai mm, sudah mulai menyentuh pembahasan zina perhiasan keluar rumah bukan dalam rangka untuk menutupi awatnya, tapi keluar rumah sudah mulai e, menampilkan zinahnya masing-masing perhiasannya masing-masing Kadang berbangga-bangga dengan manik-maniknya dan segala macamnya. Satu sama lain saling menampakkan perhiasannya, modenya dan segala macamnya. Bukan lagi pembahasan masalah situ aurat, menutupi Allah Maka seyogianya bagi sanadiyah secara khusus mereka kembali kepada pakaian-pakaian syar'i. Tidak usah macam-macam Apalagi perkara yang macam-macam tadi melanggar syariat. Jangan ikut-ikutan terbawa mode atau terbawa fenomena sebagian muslimah-muslimah yang lainnya. Kembali kepada aturan pakaian yang syari. Ketentuan yang diantara yang disebutkan tadi Allah yakuna zinatan binasih. Pakaian tadi bukan zina, bukan perhiasan pada zatnya. Pada zatnya. Sekarang ini fenomena yang muncul di kalangan salafiyah. Saya tahunya dari orang rumah karena saya nggak perhatian dengan salafiyah yang lewat-lewat. Tidak boleh kita perhatian kalau menyerah lewat-lewat, fitnah kan. Saya tanya kepada orang rumah ternyata memberikan informasi demikian kenyataannya. Sekarang ini fenomena yang lagi marah di kalangan para akhwat, para banar, para salafiyat umat salafiyat pakaiannya sekarang itu sudah mengarah kepada hiasan bukan kepada situr Allah berbagai macam motif, berbagai macam manik-manik, berbagai macam hiasan-hiasan disematkan di bagian luarnya itu sehingga menjadi pakaian hiasan. Ini melanggar syariat. Wala yurdina zinatahunna Janganlah mereka menampilkan pakaian-pakaian atau perhiasan-perhiasan mereka. Sehingga pakailah pakaian yang polos-polos saja. Itu lebih menenangkan jiwa, lebih memantapkan hati, dan tidak mengundang fitnah di kalangan kaum lelaki. Apalagi di zaman sekarang ini dan juga tidak menggunakan fitnah di kalangan para perempuan itu sendiri yang mungkin merasa bangga dengan hiasan yang dia pakai, merasa bangga, merasa cantik, merasa cerita dengan pakaian yang dia kenakan. Nah, ini fenomena yang harus dirubah, fenomena yang harus ditinggalkan. Semestinya wanita-wanita salafiyat menjadi tauladan contoh yang baik bagi muslimah muslimah yang lain terkait dengan masalah pakaian, pakaian betul-betul syar'i, bukan pakaian-pakaian perhiasan. Dikarenakan ada ketentuan yang disebutkan tadi. Ketentuan yang lain ialah tidak boleh syampur dengan laki-laki. Pakaian wanita tidak boleh tersyapur dengan laki-laki. Ketentuan yang berikutnya tidak boleh tersyapur dengan orang-orang kafir atau perempuan-perempuan yang fasik dan hmm. ketika keluar rumah tidak boleh menggunakan yang namanya parfum pakaiannya bukan pakaian yang mengandung parfum ini semuanya disebutkan cukup panjang oleh Syekh al rahimahullah dalam kitab Jilbab Al-Mar'atil Muslimah Jilbab Al-Mar'atil Muslimah sehingga tolong diperhatikan baik-baik terutama kalangan para akhwat dan para umahat terutama di kalangan salafiyah sunniyah terkait dengan masalah ini. Wallahu musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Terkait dengan telapak tangan juga fenomena yang tersebar di kalangan salafiyah sekarang ini sudah mulai malas, sudah mulai bermudah-mudahan terkait dengan telapak tangan, tidak menggunakan sarung tangan ah, sehingga kelihatan telapak tangannya oleh laki-laki bukan mahramnya. Lapak tangan termasuk aurat. Sebagian mereka juga bermudah-mudahan terkait dengan telapak kaki. Padahal telapak kaki telapak kaki merupakan ijma ulama kesepakatan para ulama termasuk aurat. Sehingga pakaiannya harus panjang menutupi kedua telapak kakinya atau menggunakan uh, menggunakan jawab kaos kaki yang gelap untuk menutupinya sehingga nggak nggak nampak kelihatan. Juga fenomena yang muncul di kalangan para umahat pakaiannya itu agak-agak ketat, kurang lebar, sehingga membentuk posisi pose tubuhnya. Juga fenomena yang begitu tersebar di kalangan para umahat ketika mengenakan cadar seringkalinya tidak ditutup kedua matanya. Bahkan bukan semata-mata kedua mata yang kelihatan sampai hidungnya kelihatan, hampir nampak bibirnya. Ini merupakan tasahul tindakan yang bermudah-mudah yang begitu mengerikan, yang harus ditinggalkan, yang harus diperbaiki di kalangan para wanita muslimah, terutama di kalangan para akhwat dan para umat salafiyah. Itu semuanya mengundang fitnah yang sangat besar di kalangan kaum muslimin. Wallahu musta'an wa hawla wa la quwata illa billah. Terutama yang memiliki anak putri juga demikian, harus didipik semenjak semenjak dini untuk berpakaian dengan pakaian yang syar'i. Allahu taala alamu bisawab. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya selain model pakaian luar, bagaimana dengan tas-tas yang akhir-akhir ini merebak dengan berbagai jenis model dan warna? Mohon nasihatnya bila kita sudah terlanjur beli. Kalau yang ini insya Allah bukan pembahasan masalah pakaian. Sebisa mungkin ketika menggunakan tas, dimasukkan di balik hijab, di balik kerudung yang besar, sehingga tidak kelihatan. Wallahu ta'ala alam Setiap suami pergi, istri mencium tangannya. Apakah yang seperti ini diperbolehkan? Eh, terkait dengan mencium tangan diperbolehkan bagi orang-orang yang dimuliakan. Mencium tangan kedua orang tua, mencium tangan suami, mencium tangan guru. Terkait dengan mencium tangan guru semata-mata untuk menghormati bukan dalam rangka untuk mengalah barokah. Wallahu taala alam Bahkan adik kepada kakaknya juga diperbolehkan semua dalam rangka untuk ikhtiram, untuk penghormatan, untuk memuliakan, bukan dalam niatan tertentu, bukan dalam rangka untuk halal parokah atau diniatkan diniati parokahnya, atau semisal tidak ada. Allah taala menyusul. Apakah kami boleh memakai sepatu hitam atau warna gelap tapi berhias-hias atau sandal warna cerah-cerah tapi polos yang tentunya jika kami kami kami kami jalan pasti terlihat oleh yang melihatnya. Ini kembali kalau terkait dengan masalah masalah apa namanya kaos tangan, terkait dengan masalah kaos kaki, terkait dengan masalah sandal atau sepatu, itu masih berkaitan dengan masalah libas, terkait dengan masalah pakaian. Ketika itu merupakan zina di perhiasan pada datnya yang membuat laki-laki tertuju matanya ke sana membuat fitnah e, mereka dihindarkan. Sehingga ketika menggunakan sarung tangan, sarung tangan itu sebagaimana biasa. Tidak usah sarung tangan hitam, tapi dikasih malah apa pernah pernah macam-macam ada lah, tanda tengkorak tangannya dan segala macamnya. Itu semuanya nggak perlu. Itu semuanya fitnah. Normal apa adanya, polos saja. Kalau sekali juga demikian, polos saja. Sepatu, kalau sholat juga polos saja. Jangan terlalu banyak macam-macamnya supaya menimbulkan fitnah yang besar di kalangan kaum muslimin. Tinggal pilih-pilih. Dipilih-pilih yang bagus. Eh, yang aman dari fitnah. Tapi apakah ada ancaman bagi kami kaum wanita jika kami atau putri-putri kami terbiasa memakai celana street di dalam rumah yang mana hal itu terlihat putra-putra kami yang sudah memais, bahkan sudah balik Ya jelas tidak boleh. Pakaian strip itu kan pakaian yang membentuk lekak-lekuk tubuhnya kaum wanita. Itu hanya diperbolehkan dilihat oleh sang suami. Sang suami. Sementara auratnya wanita di hadapan mahramnya yang selain suami itu adalah bagian yang biasa nampak pada umumnya. Muka, rambut, telapak tangan, lengan, atau kaki betis secara umum itu selebihnya diperbolehkan sehingga ketika menggunakan yang semacam ini itu kan betul-betul ketat membentuklah kalau tubuhnya sama kayak orang berpakaian itu nggak diperbolehkan itu hanya untuk di depan sang suami saja kalau menggunakan itu ditutupi lagi dengan jubah atau daster panjang supaya tidak kelihatan bagian-bagian auratnya juga berlaku bagi para putri-putri para para banat, para akhwat, juga demikian. Apalagi di hadapan putra-putranya yang sudah mubayyiz atau yang sudah balik. Juga terkait dengan putra-putri kita yang mungkin belum mubayyiz juga dibiasakan untuk menutupi semua tadi. Jangan dibiasakan menggunakan strip saja dalam rumah, tapi dibiasakan untuk menutupi auratnya di hadapan mahrum mahrumnya Ini semuanya perlu adanya upaya terbiak dan proses dan uh, eh, dari semenjak ini supaya besarnya nanti mudah untuk melakukannya. Jangan bermudah-mudah dalam perkara-perkara semacam ini sebab fitnahnya sangat besar. Fitnahnya sangat besar. Allah taala ahlamu bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu yang mendekati luhur <clears throat> mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat sesuatu yang sesungguhnya sering disampaikan dalam kajian-kajian dalam tahun-tahun ummahat namun diingatkan kembali dikarenakan banyak muncul fenomena-fenomena sekarang ini yang cukup memperhatikan di kalangan para umat dan para akhwat dan para banat e, kita cukup besar di kalangan para kaum laki-laki sehingga diingatkan jadi kita kaum muslimah terutama salafiyah sunniyah menjadi pelopor di dalam pakaian yang syar'i sesyar'i mungkin jangan ikut-ikutan gaya perempuan ikhwanul muslimin jangan ikut-ikutan gaya perempuannya sururiyin atau hizbiyin atau dari kalangan rojaiyin atau semisal mereka yang semakin lama semakin bermuda-muda dalam menggunakan pakaian-pakaian mereka jadilah wanita muslimah salafiyah yang betul-betul kembali kepada khirpah salaf dalam pembahasan pakaian sehingga betul-betul mereka memiliki ciri khas tersendiri sebagai wanita salafiyah yang betul-betul di atas sunnah di dalam menggunakan pakaiannya.